Bagaimana dengan himbauan dari Menteri Agama perihal qunut nazilah? Muslim muslimin rahimakumullah, qunut nazilah termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendoakan sebagian kabilah Ri'il, Dakwan, Usayyah yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya karena mereka membunuh para ulama dari kalangan para sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an Karim agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka ditipu, dikhianati dan mereka pun terbunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bunuh naziyah maka kunut nazilah hukumnya disyariatkan. Namun kata para ulama bahwa hendaknya kunut nazilah tersebut dilakukan oleh kaum muslimin apabila ada izin persetujuan atau himbauan atau anjuran dari penguasa negeri dari penguasa negeri karena hal-hal yang berkaitan dengan syiar-syiar Islam yang wahir yang nampak itu hendaknya seorang merujuk kepada penguasa negeri dengan bimbingan para ulama. Oleh karena itu salatul Id, Idul fitur, Idul Adha semuanya merujuk kepada ketetapan penguasa negeri. Ketetapan ketetapan pemerintah untuk menetapkan masuknya waktu salat Idul fitur atau salat Idul Adha. Maka demikian pula dalam hal ini tentang disyariatkannya kunut nazilah. Maka hendaknya mereka melakukan hal tersebut apabila ada yang bawa dan alhamdulillah kaitannya dengan apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat dari pembantaian orang-orang kafir biadab, orang-orang kafir Buddha yang membantai kaum muslimin, saudara-saudara kita di Rohingya merupakan bentuk pembantaian yang sangat-sangat tidak beradab, sadis. Nah, berbagai macam bentuk pembantaian tanpa membedakan yang tua, yang muda, anak-anak, laki, perempuan. Tidak terlepas dari kerusakan yang mereka perbuat maka kita mengetahui bahwa kaum muslimin satu tubuh. Apabila ada di antara kaum muslimin di belahan dunia ini yang merasa sakit, kita pun merasa sedih mendengarkan hal tersebut. Oleh karena itu, masyarakat muslim rahimahullah wajib sepantasnya bagi kita untuk mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kaum muslimin di sana, memberi kesabaran kepada kaum muslimin dalam menghadapi berbagai cobaan tersebut dan semoga Allah Azza wa Jalla membinasakan orang-orang kafir biada semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka melaknat mereka menghilangkan kekuatan mereka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatu nah termasuk di antara syaratnya adalah umur nazilah dan kita mendengarkan ada himbauan dari Menteri Agama yang seharusnya kita e, merespon himbauan tersebut sehingga anjuran dianjurkan bagi kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin untuk melakukan kunun nazilah dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu pembahasannya panjang namun saya ingin meringkas bahwa kunun nazilah itu disyariatkan pada setiap sholat lima waktu bukan hanya pada sholat subuh akan tapi pada setiap sholat lima waktu tidak ada perbedaan dalam hal ini antara sholat-sholat yang diteraskan suara jahriyah atau sholat-sholat sirriyah seperti sholat duhur, sholat asar maka tetap dianjurkan dan termasuk yang tersunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kunut nazilah di keraskan suara imam meskipun pada sholat-sholat sirriyah. Namun ketika dia melakukan kunut maka dia e, mengucapkan doa tersebut dengan keras dengan suara yang suara yang keras yang didengarkan oleh para makmum ya sebagaimana yang diterangkan oleh An-Nawawi Al-Hafidh al Hajar rahimahullah taala bahkan mereka menyebutkan kesepakatan para ulama dianjurkan untuk dikeraskan dan tujuan dari rekomendasi ini adalah mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang teraniaya dan mendoakan kejelekan untuk orang-orang kafir yang menganiaya. Ini tujuannya. Ya oleh karena itu tidak ada eh, doa-doa uh, semacam Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ini doa diucapkan ketika kunut witir. Allahumma hdina fi man hadait itu kunut witir. Adapun kaitannya dengan kunut nazilah adalah mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang teraniaya dan e, mendoakan kejelekan untuk orang-orang kafir tersebut. Adapun bentuk-bentuk lafaz doa, tidak ada doa dengan lafaz khusus ya. Akan tetapi seorang intinya adalah mendoakan. Intinya mendoakan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Seperti misalnya kalau kalau sekarang ini kita mendoakan kaum muslimin di Rohingya, maka kita mengucapkan misalnya Allahumma anjil muslimin ikhwanan muslimin fi Rohingya wansurhum wansurhum ala a'da'ika a'da'id din ya rabbal alamin fa innahum la yu'jizunat Allahumma ishdud wadha'ataka ala kuffar Burma atau kuffar Myanmar وقاتلهم يا رب العالمين والعنهم واجعل عليهم سنين كسني يوسف واجعل بأسهم بينهم dan yang semisalnya dari doa-doa yang intinya adalah mendoakan kejelekan semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang kafir itu dan semoga Allah Azza wa Jalla segera membalas dan menjadikan permasalahan timbul di antara mereka sendiri. Ini uh, doa doa yang diucapkan ketika kunut dan tidak dianjurkan panjang tidak dianjurkan dipanjang lebar dan tidak dianjurkan untuk dilagu-lagukan ya, dilagu diiramakan ketika seorang berdoa dan tidak ada pula anjuran untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir doa jadi memang khusus untuk mendoakan kaum muslimin yang teraniaya dan mendoakan kejelekan terhadap orang-orang kafir yang menganiaya dan membantai kaum muslimin tersebut. Adapun bagi makmum, mereka dianjurkan untuk mengangkat tangan. Imam dan makmum dianjurkan untuk mengangkat tangan dalam doa kunut nazilah dan dianjurkan pula bagi makmum untuk mengaminkan mengaminkan doa tersebut. Ya, mereka mengucapkan amin, amin setiap kali imam mengucapkan doa tersebut. Dan setelah berdoa tidak dianjurkan mengusap wajah karena tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Ini e, secara ringkas pembahasan tentang fonut nazilah. Namun yang perlu difahami ma'asyiral muslimin bahwa mendoakan mereka tidak terkhusus pada fonut nazilah. Ada waktu-waktu yang lain kita dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin ketika sujud, ketika sebelum selesai sholat, sebelum salam, Ya, ketika seseorang mengangkat kedua tangannya antara adzan dan qomat jadi waktu-waktu yang lain banyak sekali waktu-waktu mustajab yang dianjurkan bagi seorang untuk berdoa doakan kebaikan untuk kaum muslimin dan keburukan untuk orang-orang kafir tersebut wallahu taala